Contoh yang ke-16 ini berkaitan dengan masalah asyura. Musyawarah. Koordinasi. Kita baca keterangannya Walif rahimahullah. Lalu di, di, di, disampaikan penjabarannya insyaAllah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Al-mithal as ashar. Contoh yang ke-16 ma ja'at bihi syari'atu minal amri bisyura apa-apa yang datang dengannya syariat ini berupa perintah untuk bermusyawarah. Wathana'i 'alal mu'minin juga ada pujian, sanjungan kepada orang-orang yang beriman kaum mukminin, bi anna jami'a umurihim ad-diniyah wad-dunyawiyah ad-dakhiliyati wal kharijiyah syura bainahum. Sekaligus ada sanjungan pujian kepada kaum mukminin bahwa semua urusan-urusan mereka terkait dengan dunia perkara keagamaan terkait dengan duniawiyah urusan-urusan duniawiyah ad-dakhiliyah perkara-perkara intern al-kharijiyah perkara-perkara ekstern perkara dalam perkara luar itu semuanya syura bainahum musyawarah di antara mereka kaum muslimin Allah memuji itu Barakallahu fikum. Terkait dengan perintah disebutkan di Ali Imran 159 ketika Allah Jalla wa ala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mengajak para sahabat yang bermusyawarah terkait dengan tabligh risalah, menyampaikan risalah wahyu terkait dengan dakwah, terkait dengan jihad, terkait dengan Islam. Allah mengatakan dalam penggalan ayatnya, wasyawirhum fil amr. Wasyawirhum fil amr. Dan hendaklah engkau wahai Nabi SAW mengajak mereka bermusyawarah dalam perkara ini. Syawirhum itu fi'il amr. Musyawarah lah engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mereka fil amr dalam perkara ini. Dalam perkara agama ini, dalam perkara dakwah ini, dalam perkara menyampaikan wahyu ini. Ini perintah. Sehingga ada unsur al-amru bisyura. Penekanannya adalah bukan semata-mata perintah, tapi ada penekanan dalam bentuk yang diperintah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau seorang nabi, seorang rasul. Allah Jalla wa ala membela beliau, menolong beliau, membantu beliau dengan wahyu. Baik, secara kaidah tidak memerlukan pandangan orang lain. Tidak memerlukan pandangan para sahabatnya. Cukup dengan wahyu. Allah Jalla wa'ala yang langsung membela beliau, menangani beliau, membimbing beliau, mengarahkan beliau. Langsung Allah Jalla wa'ala. <clears throat> Tetapi tetap Allah Jalla wa'ala memerintahkan Rasulnya Muhammad SAW mengajak para sahabatnya bermusyawarah. Rasul saja diperintahkan bermusyawarah apalagi selain beliau apalagi selain beliau apalagi umatnya para hukum min babi aula lebih-lebih lagi diperintahkan untuk bermusyawarah sehingga eh, siapa orangnya meskipun dia kadar ilmiahnya sangat tinggi sangat luas kadar imannya sangat kuat tetap harus musyawarah sama yang lain. Apalagi dunahu. Orang-orang di bawah itu keimanannya, keilmuannya, ketakwaannya, kesolehannya. Lebih-lebih lagi harus musyawarah dengan orang lain. Adapun sanjungan disebutkan di Asyura ayat yang ke-38. Allah Jalla wa'ala ketika menyebutkan sifatnya kaum mukminin, Allah mengatakan wa amruhum syura bainahum. Dan urusan mereka mukminin syura bainahum. Musyawarah di mereka. Langsung dengan lafaz syura di antara mereka. As-Sa'di rahimahullah dalam buku ini menjelaskan Kata-kata wa amruhum urusannya mereka, kata-kata urusan itu umum meliputi al-umur ad-diniyah perkara-perkara keagamaan al-umur ad-dunyawiyah perkara-perkara keduniaan yang ketiga al-umur dakhiliyah perkara dalam negeri di sebuah bangsa sebuah eh, terkait dengan dengan hukumah. Terkait dengan pribadi masalah intern privasi ya perkara kamu pribadi. Yang keempat al-kharijiyah, perkara luar, luar negeri, luar daerah. Jadi kalau pemerintahan, kalau pribadi ekstern terkait dengan orang lain di luar Anda. Artinya dalam semua perkara, dalam semua urusan Barakallahu fikum. Allah sebutkan ayat ini fi siyaq al-madah sana Ayat ini disebutkan dalam konteks uh, dalam, dalam dalam konteks memuji, menyanjung me, uh, memuji dan menyanjung kaum muslimin terkait dengan sifat yang satu ini. Syura bainahum menunjukkan musyawarah amrun syar'i hal yang disyariatkan, hal yang sangat dihimbau dalam Islam. Barakallahu fikum. Ibnu dari keterangan al-muallif di sini rahimahullah kita bisa me membawakan satu masalah yang muhimmah terkait dengan ranah musyawarah disebutkan di sini oleh beliau yang namanya asyura majaluha ranahnya majalnya itu luas meliputi poin-poin tadi tidak hanya semata-mata urusan agama tapi juga urusan dunia bukan semata-mata urusan orang banyak juga urusan pribadi. Ya bukan semata-mata terkait dengan ekstern, juga terkait dengan intern privasinya antum. Dianjurkan sangat untuk bermusyawarah. disebutkan keterangan lebih lanjut majal asyura ialah asyura takunu fil umur al-muhimmah. Musyawarah itu dilakukan, dilaksanakan dalam perkara-perkara penting. Umur muhimmah. <clears throat> perkara yang sangat penting. Penting di sini terkait dengan masing-masing pihak. Penting bagi diri antum selaku pribadi. Perkara sangat penting bagi komunitas kebanyakan muslimin. Apalagi perkara yang muhimmah sangat penting sekali terkait dengan umat Islam regional, nasional. Apalagi muhimmatun jiddan indawulatil amr. Perkara yang sangat-sangat penting di kalangan para penguasa Dipaham ya? Muhimmah. Ini diambil dari kata-kata fil amr. Kata-kata wasyawirhum fil amr. Di aliman ikhwan. Dan dalam kawai Nabi SAW mengajak mereka bermusyawarah dalam, dalam perkara ini. Fil amr. Kata-kata al-amr disebutkan oleh Ibnu Ashur Muhammad Tahir Ibnu Ashur Kata-kata al di sini fil amril jins. Fil amr dalam perkara, ai jinsul amr, semua perkara. Wal muradu bil amril muhim alladhi yu'tamaru lahu. Dan yang dimaukan adalah dalam perkara-perkara penting yang layak untuk dibicarakan, dimusyawarahkan yang dimuktamarkan. Tahu muktamarkan? Yang dibicarakan secara terbuka. Ini penambahan penting terkait dengan majal asyura. Perkara yang muhim, muhimmah. Baik dari perkara duniawiyah atau perkara diniyah, perkara pribadi, perkara kebanyakan orang, termasuk perkara umur muhimmah. Nah, dalam perkara sangat penting seperti ini dianjurkan sangat untuk bermusyawarah. Katakan ada perkara-perkara yang uh, uh, ya sepele lah. Itu sih nggak terlalu jangan terlalu dipikir terkait dengan masalah musyawarah gitu loh. Nah, ada perkara-perkara sangat penting, penting dalam kehidupan antum secara pribadi, penting terkait dengan masyarakatan, penting terkait dengan perkara dakwah, tarbiyah, apalagi masa pemerintahan, muhim jidat musyawarahkan. Hmm. Yang ketiga atau kedua sebagai penambahan Asyura juga dilakukan pada al-umur al-mustabihah. Perkara-perkara yang masih samar. Yang belum wadihatun bayinatun muhkamah perkara yang belum jelas, belum gamblang. Masih ada kesamaran-kesamaran padanya. Namanya umur al-mustabihah. Ini barakatikum dimusyawarahkan sampai perkaranya jelas gamblang. Barakatikum. Bagi antum pribadi mungkin mengalami perkara yang masih syubhat, belum jelas baik dunia duniawiyah kamu apalagi ukhrawiyah kamu Bar mungkin belum jelas terkait dengan uh, dampaknya nanti eh, kedepannya nanti efeknya nanti belum jelas terkait dengan bagaimana cara melangkah dalam perkara itu Pasti mustabiha belum ada kejelasan maka musyawarah untuk mendapatkan kejelasan Asyikh Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat wa amruhum syura bainahum ini disebutkan dalam kitab beliau Majmu'ul Fawaid Waqtinasul Awabid <clears throat> bukunya segini seperti yang buku saya bawa sekarang ini karena saat belum mengatakan katanya Sa'di rahimahullahu taala wa amma qawluhu wa amruhum syura bainahum fa innahu يشمل التشاور في أمور الدين عند اشتباه المسائل والبحث عن الدلائل وفي أمور الدنيا التي تتعلق بالأفراد والجماعات الداخلية والخارجية في الأمور المشتبهة allati yuratu sa'yu fi tahsiliha au fi daf'iha wa kayfiyati tariqi ilaiha kata beliau rahimahullah adapun ayat wa jalla wa ala wa amruhum syura bainahum dan urusan mukminin syura di antara mereka itu meliputi tasyawur musyawarah dalam perkara agama ketika masalahnya mustabiha Masih belum jelas, belum gamblang, masih samar dan ketika perlu pembahasan adillah. Tata ilmiahnya, dalil-dalilnya, penjabarannya, maka perlu musyawarah pengkajian bersama memusyawarakan tentang perkara diniyah. Masalah A, bagaimana gambarannya diperjelas. Masalah A, bagaimana adilahnya, dasar pijakannya, bagaimana hukumnya, dan yang terkait dengan perkara dinia, dimusyawarakan antar ahlu syura. Juga meliputi perkara-perkara dunia. Baik perkara dunia untuk pribadi atau komunitas atau banyak orang, intern atau ekstern, ini pada perkara-perkara yang masih belum eh, yang, yang belum jelas, yang masih samar terkait dengan bagaimana cara mendapatkannya, Bagaimana cara untuk melangkah ke arah sana? Bagaimana menepis hal-hal yang dianggap uh, negatif daripada itu? Belum jelas. Maka dimusyawarahkan supaya langkahnya jelas. Bab dunia A dimusyawarahkan. Langkahnya ini, ini, ini, ini. Targetnya ini, ini, ini. Progresnya demikian, demikian, demikian. Antisipasi ada ini. Caranya begini, ada ini, caranya begini, dimusyawarahkan. Tergambar ya? Dalam bab urusan duniawiyah. Intinya adalah ranah ranah ranah musyawarah juga terkait dengan al mur al-mustabi. Asy'ab bin Ba'az rahimahullah menyatakan mahalus syura huwa mahallu istibah. وكذا الاستخارة محل اشتباه وعدم معرفة وجه الأمر tempatnya syura, ranahnya musyawarah itu tempatnya istibah ketika ada kesamaran padanya. Sebagaimana istikharah. Antum istikharah ya, antum istikharah. Itu ketika istibah. Kesamaran padanya kamu istikharah. Dan ketika belum jelas urusannya. Barakallahu fikum. Ini yang kedua, tanbih tambahan yang kedua. Yang ketiga, masih terkait dengan yang namanya Asyura. Asyura barakallahu fikum takunu fil umur al-mushtarakah. Fil umur al-mushtarakah. Dalam perkara-perkara yang melibatkan banyak orang. Yang banyak orang bersyarikat padanya. Umur musyarakah. Barakafikum. Ini uh, yang berikutnya. Di antara yang disebutkan argumentatif dalilnya atau contoh kasusnya adalah pada peristiwa dan, dan, dan pada kasus al-ifik <clears throat> Al-Ifik. Ketika kaum munafikin menebarkan berita hoax tentang Aisyah semoga Allah meridainya dan Mistah eh, bukan eh, dan satu orang sahabat yang eh, nonton Aisyah ketika itu. Barakallahu Ini permasalahan nampak seperti masalah pribadi rumah tangga beliau wasallam. Namun ternyata masalah ini masalah yang melibatkan hampir semua kaum mukminin. Beliau terkena dikarenakan terkait dengan umur mukmin Aisyah, sahabat yang yang yang yang terlibat menjadi perkara mustaraka ketika kaum munafikin, orang-orang munafik yang dengan gencar, dengan masif menebar berita hoax tentang kehormatan Aisyah semoga Allah meridainya. Jelas ya? Melibatkan banyak banyak pihak, banyak kalangan ini. Beliau ketika itu mengajak musyawarah Usama bin Zaid semoga Allah meridainya. Mengajak musyawarah Ali bin Abi Talib semoga Allah meridainya tentang masalah ini. Barakallahu fikum. Ini contoh umur musyarakah. Apalagi ya, perkara perkara musyarakah juga melibatkan perkara pribadi. Apalagi perkara musyarakah yang berkaitan dengan komunitas. Apalagi terkait dengan masalah masyarakat. Apalagi terkait dengan masalah kenegaraan, masalah kebangsaan. Jadi yang melibatkan banyak pihak, maka barakallahu di situ diadakan yang namanya uh, al-musyawarah wa nafitin azakumullah. Ini disebutkan sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika menafsirkan wasyawirhum fil amr. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan syawirhum fil amr alladhi yakunu mustarakan au mustabihan alaika wajuhu. Yakni hendaklah engkau Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan mereka dalam perkara-perkara yang berserekat padanya banyak orang Mustaroka atau dalam perkara yang masih samar pada kamu sisi kebenarannya. Barakallahu fikum. Jika misalnya ya. hawa, huwa. Ini poin-poin penting terkait dengan majal asyura. Majal asyura. Terkait dengan perkaranya apa? Semua perkara. Dinia, duniawiyah. Semua perkara. Pribadimu, komunitas, masyarakat, bangsaan, negara, semuanya. Barakatikum. Tapi ingat, dalam perkara muhimmah, penting sekali. Atau mustabihah, yang masih samar. Atau mustarakah. Muhimmah, mustabihah, mustarakah. Barakallahu fikum. bawah misalnya Ada mafhumun sekarang kita baca kembali keterangannya muallif rahimahullahu tabaraka wa taala. Qala al muallifu rahimahullahu taala وهذا الأصل الكبير kaidah prinsip yang besar ini qad ajma'al uqala wa 'ala istihsanih orang-orang berakal apalagi ulama Para ukola orang yang berakal sehat bersepakat tentang indahnya musyawarah. Perkara yang sangat bagus, sangat baik, sangat indah bermasyarakat. Kalau ukola itu yang dibahas akalnya, waras dia, sehat dia. Itu meliputi semua agama. Nah, muslim, non muslim, dan dia orang yang akil akan bersepakat indahnya musyawarah, bagusnya musyawarah apalagi di kalangan para ulama min babi aula lebih-lebih lagi sebelum ulama hatta bukan ulama tapi ya uqala orang berakal yang cerdas berakal sehat akan bersepakat menyatakan bagusnya musyawarah dan realnya secara eh, nyata para fikum diterapkan oleh semua kalangan muslimin menerapkannya kaum kufar juga menerapkannya barakallahu قال وعلى أنه هو السبب الوحيد في سلوك أصلح الأحوال وأحسن الوسائل لحصول المقاصد وإصابة الصواب وسلوك طرق العدل dan juga para ukala yang berakal sepakat mereka bersepakat ya ikhwan, bahwasanya musyawarah itu merupakan satu-satunya sabab, satu-satunya sabab untuk menempuh kondisi yang paling bermaslahat. Ya, menempuh wasilah yang terbaik dalam rangka mencapai maksud-maksud tujuan-tujuan yang diinginkan dalam rangka untuk menepati kebenaran dan dalam rangka menempuh cara yang adil. Itu dengan cara musyawarah. Ya, dalam semua hal yang kamu bicarakan, kalau kamu ingin tahu apa yang paling bermaslahat, apa yang paling bermanfaat, apa yang paling berguna, gunakan cara musyawarah. Anda akan tahu ini yang paling zen, ini yang paling bagus, ini yang paling bermaslahat. Dengan cara musyawarah. Barakallahu fikum. Wasilah yang paling indah cara musyawarah. Kepengen menggapai sebuah tujuan maksud tertentu. dunia Duniawiyah kamu. Pribadinya kamu. Diniah, diniah, diniah kamu. Komunitas, masyarakat, bangsa. Tujuannya A. Anda bisa menggapai tujuan itu dengan cara yang terbaik dan hasil yang terbaik ketika Anda gunakan cara musyawarah. Kepingin tahu yang yang, yang yang yang benar, gunakan cara musyawarah. Pengen tahu yang paling adil, gunakan cara musyawarah. Barakallahu Ini yang, yang disebut dengan manzilah al-syura, ahmiyatu syura. Pentingnya urgensi musyawarah. Disepakat oleh para wakala, apalagi para ulama, sepakat musyawarah satu-satunya cara untuk menggapai ini semuanya. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena di Dikarenakan dengan azakumullah yang pertama, asyura dengan musyawarah berarti Anda imtitharul amr. Anda ini melaksanakan perintah. Perintah siapa ini? Perintah Allah Jalla wa'ala dan mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyura ta'atun lillah. Yang namanya syura itu ketaatan kepada Allah. Anda mentaati Allah dengan cara itu. Anda melaksanakan perintah Allah dengan cara itu. Asyura ta'asi waktu tidak bin Nabi SAW. Yang namanya syura mencontoh, meneladani Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini titik barokahnya. Paham tuh? Titik barokah di sini. Kalau musyawarah dalam rangka untuk ini semua, maka diharapkan akan menghasilkan yang paling maslahat, yang paling manfaat, yang paling tepat, yang paling adil, yang paling bagus untuk semua yang diharapkan. Dikarenakan kembali kepada Allah Jalla wa'ala dan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Itu akidahnya kaum muslimin terutama harus sunnah. Mereka meyakini yang namanya keberkahan, kebaikan, semuanya pusatnya muaranya kepada taatullah wa taatu rasulih sallallahu alaihi wasallam ketaatan dan kepada Rasul Muhammad SAW. Eh, eh, yang pertama ya, yang pertama ya kan. Kenapa musyawarah seurgensi itu? Ini titiknya. Ketaatan kepada Allah itu ibadah kepada Allah, amal soleh lillahi taala dan itu menapaki jejak langkah Nabi kita Muhammad SAW al-barakah wal khair fi Hada. Yang kedua, di dikarenakan yang namanya musyawarah khanawatina azakumullah mengajak serta orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya. Nanti akan disebutkan insya Allah bab yang berikutnya ahlu syura'ir. Baik, kalau hanya antum seorang seorang diri yang memikirkan masalah ini, yang merenungi masalah ini, memutuskan masalah ini hanya satu kepala. Paham Hanya satu kepala. Hanya ide yang di kepalanya itu. Tapi kalau ber ber bermusyawarah, Anda melibatkan minimal satu orang, orang lain. Dan orang ini harus terpenuhi pada dia suruh Tuhan. Nah dilakukan insya Allah ya. Singkatnya orang yang memang berkompeten dalam bidang ini. Gitu loh. Yang ahli syura. Antum libatkan orang lain. Maka ada kepala kedua. Kepalanya antum dengan penuh ide dan pikiran. Tanpa kepala orang kedua. Juga ada ide dan pikiran. Dan dia ada alusur. syura. sembarang orang apalagi atau melibatkan sekian banyak orang. Alhasbil haja. Dua, tiga, empat, lima tergantung keadaannya ya, Artinya disitulah antum dan mereka menuangkan pikiran antum, idenya antum, pandangan antum juga demikian menuangkan, menuangkan, menuangkan, menuangkan, menuangkan. Dari situ akan muncul hal-hal yang di luar idenya antum. Di luar yang kamu pikirkan. Kamu punya pikiran 10. Teman kamu juga 10. Tapi ada 2-3 poin selain yang, yang, yang, yang yang dibikin antum. 13 jadinya ya, nambah 3. Ini juga nambah 15, 20, 25. 30 pandangan. Tergambar? Yang namanya syuro itu kadang gampang. Oh, Zen, yang ini aja. Langsung terpilih. Dari semua yang baik, antum pilih yang terbaik. Itu fungsinya musyawarah, mengeluarkan istidhar, ya, mengeluarkan eh, pandangan-pandangan uh, yang yang yang yang baik-baik dan dipilih yang terbaik untuk masalah ini, kondisi ini, di tempat ini, orang ini. Baik itu? Itu musyawarah. Gitu ya. Dari yang terbaik, dari yang baik-baik ambil yang terbaik akan menambah luasnya pandangan, luasnya uh, pikiran di, dengan eh, banyak orang yang dilibatkan dalam bermusyawarah. Tadinya antum tahunya ABC. Pas oh iya, oh iya, un ini, ini, ini. Barakatikum. Dan digodok, dirembukkan, di, dimusyawarakan dengan ahlinya masing-masing untuk menelurkan sebuah hasil yang terbaik dari yang baik, termaslahat dari yang, yang bermaslahat, termanfaat bagi yang bermanfaat. Paham dong? Sehingga cara yang terbaik untuk mendapatkan kondisi yang paling bermaslahat, menghabis semua maksud untuk supaya tepat dengan kebenaran dan yang paling adil dengan cara musyawarah. Ada e, hal yang sifatnya itu prinsip yang di poin pertama tadi, yang kedua terkait dengan masa ikhtiar real dalam dunia musyawarah barakallahu fikum. Paham itu Sehingga jangan pernah meninggalkan yang namanya musyawarah. Urgensinya luar biasa untuk pribadi kita atau urusan pribadi kita, apalagi kita dengan urusan umat, keumatan, kebangsaan dan, dan kenegaraan barakallahu fikum. Para ulama bersepakat menggunakan ini cara menggapai semua yang diinginkan, semua yang dimaksud, dengan cara yang adil, dengan cara yang tepat dan bermaslahat, bermanfaat. Barakallahu fikum. Kata Syekh, uqala semua yang berakal sepakat akan hal ini. Barakallahu fikum. Kalau mereka ya paling poin yang kedua yang mereka ungkapkan sebagai argumentasi urgensi syura. Kalau kita orang yang, yang punya agama, yang punya iman, poin pertama yang paling inti. Musyawarah akan menghasilkan kebaikan manakala kita sebagai muslim mengerjakan musyawarah dengan tujuan mentaati Allah Jalla wa'ala, mentaati Nabi kita Muhammad SAW, dan meneladani jejak langkah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Amal soleh namanya musyawarah. Barokahnya akan nampak insyaallah. Ya barokah. barakallahu. Hada wadih. Naam. Beliau mengatakan lagi di sini. Qala rahimahullahu taala. Wa annahu arqa lil umamil amilati alaihi fi tahsili kulli khairin wa salah dan musyawarah itu arqa lebih menaikkan ya lebih mengupgrade gitu. Umat umat yang mengamalkan konsep musyawarah di dalam menggapai semua kebaikan dan semua kemaslahatan. Yang akan itu jadi umat yang semakin tinggi nilainya, bermartabat, maju, berkembang. Ketika menggunakan cara musyawarah. Bisa menggapai semua kebaikan, semua kemaslahatan dengan cara yang elegan, dengan cara yang bermartabat, berkembang maju. Wa kullama sadat ma'arifun nasi wa tasa'at afkaruhum arafu syiddatal hajati li hadza wa biqdarahu. Manakala pengetahuan masyarakat itu semakin bertambah, semakin luas cara berpikir mereka, maka semakin tahu urgensi musyawarah bagi mereka. Tahu martabat, takaran, kedudukan, posisi, musyawarah bagi mereka. Semakin tahu. Sehingga syuro itu memang ranahnya para ukola. Ini para sufaha tidak mengerti bahwa musyawarah. Tahu sufaha ya, lawannya ukola. Orang-orang yang nggak maju cara berpikirnya, orang-orang yang nggak maju cara pemahamannya, orang-orang yang nggak luas pengetahuannya, itu paling nggak suka dengan musyawarah. Eh, setiap musyawarah, musyawarahan langsung aja getno gitu. Itu pendek cara berpikirnya, dangkal otaknya. Iya betul. Orang kalau luas eh, cara pandangnya, luas pengetahuannya, semakin berilmu, tahu. Eh, gak sembarangan iki, pikir sih Jangkauannya luas. Dikatakan yang dipandang nggak semata-mata ya di depan mata. Musyawarah itu bukan semata-mata di depan mata, tapi membahas semua hal, semua sisi. Jadi saya katakan masalah ya, Apa langkahnya? Nah, babnya A. Dibahas langkahnya ini, ini, ini, ini. Untuk mengatakan ini, ini, ini, ini. Kalau cuma satu orang, mungkin ini, ini. Dua langkah ketika uh, musyawarah banyak pihak yang terkait dengan bab ini, ini, ini, ini, ini, ini, sampai sepuluh langkah. Baru langkahnya tok. Targetnya apa? Kalau cuma satu orang, ini sama ini. Kalau banyak orang, ini, ini, sekian puluh target. Apa progresnya? Ini, ini, karena itu sendirian. Kalau banyak orang, sekian banyak progres, sekian banyak yang yang bisa dikerjakan. Bahkan antisipasi ini, ini, banyak sisi yang begitu luas kamu bicarakan dalam musyawarah hal yang tidak terpetik pada satu orang apalagi sosok yang wiru akil yang sefi Tahunya dia ikut doa, ae nawe, wis nah, itu orang dangkal, itu orang goblok. Orang yang akil, yang alim, yang arif, yang cerdas, ilmunya luas, pengetahuannya luas, pemahamannya uh, terbuka, uh, luas begitu, sangat tahu Penting urgensinya musyawarah. Dikarenakan luas ilmunya dia tahu hal-hal yang di luar sana yang perlu dibicarakan, dimusyawarakan sampai membahas yang detail-detail dalam perkara-perkara begitu luas jangkauannya yang nggak sampai tak ke sana di akalnya para sufaha orang yang juhala yang nggak punya ilmu baru itu. Ini real. Yang harus sampaikan real dan hanya bisa dihayati, diresapi, di, di, dibenarkan oleh ahlul ma'rifati yang punya pengetahuan luas, yang punya pemahaman yang yang yang yang yang terbuka yang luas, yang memiliki ilmu yang mapan. Tahu ini semuanya. Naam. Barakallahu fikum. Contoh yang paling gampang aja, antum satu masalah A. Ini sebagai apa ya bahan sedikit eh, contoh yang sederhana lah. A, masalah A. Ya anak-anak sekelas TK musyawarah. Ya dengan akalnya mereka Enggak tahu bi, nggak ada musyawarah-musyawarahan. Ya kan? Belum punya akal yang cerdas. Kamu lempar ke anak SD, bawa anak SD, musyawarahkan. Mulai masuk, oh ini, oh ini, dengan kadar akalnya mereka. Mana ya? Masalah yang sama lempar di anak yang setengah SMP. Nih, lebih, lebih lain lagi yang, yang dipikir. Oh ini pak, ini, ini, ini, lebih luas. Lempar ke anak SMA, lebih luas lagi. Lempar ke S1, lempar ke para profesor. Jadinya apa ya Pak? Ya jauh berbeda. Paham ya? Wah akan lebih luas lagi yang dikaji. Dunia wia. Kasihkan perkara dinia kepada awam munas. Ya akan dibicarakan dengan tingkat awamnya mereka. Kasihkan kepada tulabul ilm, para santri. Ya dengan katanya mereka. Kasihkan kepada para guru-guru mereka. Ah, para ustadz yang memusyawarakan. Beda lagi hasilnya. Kasihkan kepada para alim ulama yang memusyawarakan. Ya jauh berbeda. Lebih sering yang mana? Ya para alim ulama. Difahami kan? Jika kata beliau semakin luas pengetahuan orang, semakin terbuka cara pandang orang, semakin tahu urgensi musyawarah. Semakin ngerti bagaimana pentingnya musyawarah, kadarnya musyawarah, martabatnya, menzilahnya. Barakallahu fikum. Dan ingat, ini adalah kunci ya, kunci negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Barakalikum bukan semata-mata uh, eh, taisi minallah, ikhtiarnya ketika negara itu adalah ahlu syura. Setelah bermusyawarah bersama dengan ahlu syura, orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya, dalam bidangnya. Barakalikum. fikum. Hada huwa. Kok gak maju-maju negara nih, gak maju-maju desa nih, gak maju-maju komunitas nih, gak maju-maju orangnya. Bisa jadi satu ilmunya cetek. Nah gitu ya. Atau cara berpikirnya kolot. nggak terbuka. Atau ilmunya luas. Tapi gak pernah ada musyawarah di tengah-tengah mereka. Allah musta'an. Atau ada musyawarah tapi yang dia musyawarah bukan ahlinya. Bukan ahlinya. Kaca balu. Barakallahu mendengar musyawarah daripada musyawarah yang bukan ahlinya ya kawan. Eh, sebagian banyak yang kamu datangkan sebagian tambah kacau. Jika Anda memanggil orang-orang yang bukan ahlinya untuk berbicara, tambah kacau. Mending satu yang kacau daripada kacau dengan banyak kepala. Lanjut kata beliau. Kondisi real umat Islam dalam bab ini. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولما كان المسلمون قد طبقوا هذا الأصل في صدر الإسلام على أمورهم الدينية والدنيوية كانت الأمور مستقيمة ketika kaum muslimin menerapkan prinsip ini, kaidah ini, konsep musyawarah ini di awal-awal Islam di zaman beliau SAW, di zaman Khulafaur Rashidin, para salaf diterapkan pada urusan dunia dunia mereka, duniawiah mereka. Maka ketika itu urusan mereka istiqamah, bagus, lempeng, lurus, baik. Wal ahwalu fi ruqin wajdiyat dan kondisi mereka semakin maju, semakin berkembang. Duniawiahnya, Dunia. Itu real. Dininya jelas. Islam yang tadinya kecil, gerib, asing, aneh. Satu dua yang bermusuh Islam. Tambah lama tambah banyak. Begitu sudah mulai banyak. Rasul menerapkan musyawarah dengan para sahabatnya. Maka dalam motif gak lama. Islam menguasai jazirah Arab. Dikembangkan lagi oleh Khulafaur Rasyidin. Islam menguasai dunia. Agama Islam jaya. Cahaya sunnah di mana-mana. Cahaya Islam di mana-mana. Gelapnya syirik semakin pudar, semakin hilang. Di masa itu. Sehingga era keemasan, era Nabi kita Muhammad SAW. Era keemasan, era salafun salih rahimahumullah ta'ala jami'an barakallahu dan jangan lupa di era itu pula semakin berkembang duniawiyah mereka. Dulu di era-era fase Mekah banyakannya bagai miskin. Ya, di era Madinah mulai banyak perkembangan. Kenapa ini? Ya, maklumat terkait dengan buyul, jual beli dan segala macamnya bertambah. Jika yang ilmunya semakin bertambah, akan semakin eh, telah sempurna, uh, mereka juga bermusyawarah dan banyak hal berkembang dan lebih berkembang ketika di zaman Khalifah Rasidin betul-betul Islam mencapai puncak kejayaannya dinan wa duniawiyah agama dan duniawiyahnya itu menguasai dunia menaklukkan dua kekuatan besar masa itu Romi dan, dan, dan Persia takluk di tangan kaum muslimin barakallahu dan perkembangannya luar, uh, luar biasa ya gimana bahasanya kalau peradaban nah gitu loh peradaban Islam itu sangat berkembang sekali maju terkait dengan kenegaraannya terkait dengan kemasyarakatannya terkait dengan keagamaannya nuansa bisa sangat kental ahlaknya masyarakatnya berakhlakul lugarima, soleh dan bertakwa dan peradaban Islam dunia ketika itu sangat berkembang sekali di masa itu ketika mereka menerapkan konsep syuro bermusyawarah dalam semua urusan mereka baik pribadi ataukah masyarakat atau kebangsaan terkait dengan dunia duniawiyah ataukah diniyah mereka betul bermusyawarah maka berkembang makin maju semakin maju semakin maju barakallahu fikum itu mengalahkan peradaban kufar di masa itu Romawi terpuruk Persia terpuruk Majus terpuruk Yunan terpuruk semua terpuruk ketika Islam muncul, yang yang berjaya adalah peradaban Islam. Barakatikum. Semua hal, dunia, duniawiya. Kemakmuran di masa itu tuh luar biasa sekali ya kan. Apalagi di masa Umar bin Abdul Aziz kalau merahmati beliau itu puncak makmurnya Islam kala itu. Sebagai orang mengatakan hadis yang menyebutkan nanti di akhir zaman akan ada seorang yang uh, membawa infak dan sedekah dia tidak mendapati orang yang menerimanya. Tadi di sini ya. Itu ada mengatakan itu di era Jawa Abdul Aziz rahimahullah di masa daulah Bani Bani Umayyah. Luar biasa. Dan kuncinya adalah zaman iman, ketakwaan, kesolehan, akidah yang benar, iman yang sangat kuat, eh, akhlak yang mulia terkait dengan eh, mereka syuronya mereka dikenal dengan ahlu syura bermusyawarah yang baik yang diajak eh, musyawarah orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya ahlu syura berkembang berkembang ya ikhwan qala falamman harafu an hadzal asl namun ketika mereka menyimpang dari prinsip dan konsep ini nggak lagi mengindahkan musyawarah semuanya nafsi-nafsi ma zalu fin hitatin fi dinihim wa dunyahum mereka selalu dalam kemunduran mundur terpuruk agama dan duniawiah mereka hatta wasatihil bihimul had ila ma tara hingga kondisinya mencapai titik yang kamu saksikan sekarang ini umat Islam centang pernah terpecah belah, berselisih, di banyak tempat perekonomiannya hancur, agamanya juga demikian. Kenapa nggak ada, nggak ada musyawarah? Terbukti mereka nafsi-nafsi. Kul hizim, kul hizbin bimadin farihun. Masih banyak kelompok bangga dengan apa yang ada pada mereka. Hizib ini, hizib ini, firqa ini, firqa ini, kelompok ini, kelompok itu. Tidak mau kembali kepada agama yang benar, ajaran yang benar, syura dengan cara yang benar tengah-tengah mereka, barakofikum. Akhirnya dampaknya sangat negatif sekali. Bukan semata-mata dunia yang cenang perenang, banyak firqah-firqah yang sesat yang menyimpang, bahkan dunia duniawiyah pun terpuruk pada kebanyakan negara kaum muslimin ila yaumina hadha. Beliau mengatakan falau raja'u dinahum fi hadhal asal wa ghairihi la aflahu wa najahu. Kalau seandainya mereka kaum muslimin kembali merujuk kepada agama mereka dalam konsep syuro ini dan konsep-konsep bab yang lainnya juga, maka mereka semua akan sukses, beruntung, dan berhasil. Barakallahu Kemudian jaya lagi kembali pada agama mereka. Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman para salaf, eh, agama yang benar, al-haq yang benar, dan diantaranya konsep syuro. Barakallahu fikum. Nah, ini kondisi yang real yang kita saksikan. Barakallahu fikum dalam bab ini. Taib. Selesai yang baru sampaikan. Semua menjelaskan tentang urgensi syura, manzilah syura, martabat syura, thamarahnya syura, dan teman negatif ketika syura nggak diterapkan. Barakallahu fikum. Yang ditambahkan sini eh, ikhwan adalah uh, eh, termasuk yang mau dibahas adalah syura. Ragam ragam musyawarah. Ragam-ragam musyawarah. Yang pertama adalah barakallahu'alaikum <clears throat> berkaitan dengan masalah pribadi individu muslim, individu orang. Ini saya dahulukan yang terkait dengan masalah pribadi muslim atau orang. Barakallahu Ini ada dua poin. Yang pertama adalah ayyushawirul insanu nafsah. seseorang mengajak musyawarah dirinya sendiri. Ini yang dibawakan dengan tadabur. Tafakur. Dia banyak merenung, banyak berpikir tentang keadaan dirinya, kondisi dirinya. Yang disebut dengan muhasabah, evaluasi, introspeksi diri. Barakallahu Disebutkan ayush uh, eh, musyawaratul insan nafsahu. Seorang insan mengajak dirinya sendiri bermusyawarah. Tayyib, ini hasilnya akan semakin bagus ketika orang itu saleh. Semakin saleh, semakin bertakwa, semakin taat kepada Allah Jalla wa'ala, semakin berilmu dan dengan tujuan untuk menggapai kebenaran barakafikum dan merenung dalam banyak hal urusan dunia wiyah dia dirinya uh, eh, dirinya dia Fadl mau merenung apa barakafikum yang dianggap urgen penting dalam dalam kehidupannya dia merenung masya Allah usaha saya kok lancar banget ya sangat begitu Hah? Ini di luar nalar ini. Apa Nurul? Sekarang dibelokkan di luar Nurul ini. Bagaimana orang ya, itu e, eh, mubalokonya nalar. Nalar, nalarani Nurul kan gitu ya. <laughs> luar biasa, di luar prediksi dia. Gampang ya. Tak setak set, masya Allah, supaya lu Lulu lulu, mancur rezekinya, mancur uh, duniawiyah dia. Sekali lagi, semakin soleh, semakin bertakwa, semakin alim, dia akan semakin introspeksi, evaluasi. Kira-kira apa evaluasinya? Eh? Yang pertama, dievaluasi. Benar enggak ya? Cara yang saya tempuh dalam mengajar rezeki. Khawatir kok salah. Kalau salah kan hukuman ini caranya salah dengan cara haram tambah banyak rezekinya isi deraj ini dilulu bahaya ini dievaluasi diajak musyawarah dirinya coba kamu cek caranya kamu aman insya Allah Tahu dari mana amannya ini? Ilmunya dia, kesolehan dia, ketakwaan dia. Ini sebagian awam ya sebagian ngaco. Oh bagus, Alhamdulillah. Cek lagi. Yang paling penting ketika semuanya sudah beres, syukurnya. Sudahkah kita bersyukur atas nikmat yang ada ini? <clears throat> Syawal nafsa. Pikir lagi, untuk apa harta sebanyak ini? Ya, dulu megang uang 2 juta, 3 juta sudah ngambang kepalanya ini Masya Allah seakan-akan paling kaya salamongan kan gitu ya ini dilipat gandakan 30 juta Wah, tambah ngelayang kemarin merasa paling kaya ini satu ban gak dengan 300 juta dalam sekejap bukan waktu yang lama begitu 300 juta 3 M Masya Allah caranya Alhamdulillah bagus syukur nikmat diperjuangkan untuk apa ini Tadi lho Pak, orang kedua banyak neko-neko macam-macam karepe Pak, Pak. Biasa Nah, ini musyawarah untuk apa? Dipastikan dipergunakan untuk hal yang syar'i, hal yang mubah. Jangan digunakan aneh-aneh. Dipakai untuk investasi akhirat, barakallahu itu. Itu musyawarah. Mengajak dia musyawarah eh, dengan diri sendiri. Tadabur, tafakur, banyak merenung, banyak berpikir orang semakin alim, semakin soleh, semakin bertakwa, semakin memikirkan dirinya akan semakin luas yang dia kaji dalam musyawarah tadi itu. Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Ini sih eh, paling gampang mikirnya. Kenapa? Duitnya banyak. <laughs> eh, yang perlu banyak perenungan ketika diuji dengan berbagai macam cobaan dan ujian hidup. Musibah sering datang, ujian sering datang, ekonominya lagi goncang, lagi carut marut, sudah itu banyak ujian ini, ujian. itu kan perlu perenungan ya kan. Musyawarah nafsa, Musyawarah ada apa ini? Ada apa ini? Kenapa kok seperti ini? Ya pertama yang anda yakin ini syekh qadarullah yang takdirkan. Ada apa ini? musyawarah itu apa sih mungkin banyak dosa mungkin banyak uh, kekurangan dalam ibadah dan segala macamnya semakin soleh semakin bertakwa semakin bagus cara tadabur dan muhasabahnya jika ada perbaikan diri islahun nafsi perbaikan diri uh, semakin dekat kepada Allah Taala, uh, eh, menumbuhkan kesabaran ketabahan keriduan ketawakalan sehingga menjadi bagus keadaan dia nanti dia akan semakin kuat menghadapi keadaan yang ada ini kuncinya pada ilmu dia, soleh dan ketakwaan dia. Barakallahu fikum. Nah, paham insyaAllah ya? Yang disebut dalam hadis, istafti qalbak wa in aftakal muftun. Kamu minta fatwa pada hatimu. Meskipun banyak orang ngasih fatwa. Lihat diri kamu sendiri. Kata Syaukani rahimahullah mengatakan wahada liman kana fi qalbihi basiratun yudhi'u lahul haq. Hadis itu diterapkan oleh orang yang di kalbunya ada basirah yang menerangi al-haq untuk dirinya. Namanya kadar ilmunya ada, soleh dan takwanya ada. Maka diajak musyawarah diri pribadi barakallahu fikum. Di poin yang, poin yang kedua, ialah ayyushawira ghairahu fi umuri nafsi. Untuk individu, untuk pribadi, dia memerlukan orang lain. Mengajak orang lain bermusyawarah berkaitan dengan urusan pribadi dia. Mungkin wiyahnya, mungkin din, din, diniahnya, mungkin dua-duanya. Ya, dia perlu orang lain sendiri kaisa wis mentok wis bahasa bagi perlu sharing perlu curhat perlu nasihat perlu ujangan perlu arahan bimbingan orang lain maka tempuh langkah syura yusyawir ghairahu dia pun mengajak orang lain untuk bermusyawarah barakallahu fikum ini sangat dianjurkan. Barakalafikum yang disebutkan dalam beberapa ayat di atas yang yang, yang, yang kita bahas. Wa amruhum syura bainahum dan ini yang ma'ruf di kalangan kita bermusyawarah, ngajak orang lain bermusyawarah. Terkait dengan yang ghairahu ini ala hasabil hal. Mungkin antum cukup satu orang. Mungkin antum perlu beberapa orang. Tergantung keadaan dirimu, tergantung masalah yang ingin kamu musyawarahkan. Ayo nah, Kadang cukup satu orang aja. Ke dia seri bong atau mendapat keterangan, penjelasan eh, yang terbaik. Kadang satu kurang, satunya lagi. Satunya lagi, satunya lagi. Satu persatu kamu datangi mereka. Barakallahu Terkadang membutuhkan dua orang langsung, bertiga untuk sharing sama mereka. Ini namanya Allah hasbil hal terkait dengan kondisi antum dan masalah yang hendak engkau ingin sampai kepada mereka. Yang penting adalah sifat al-mustasyar. Ya, sifat orang-orang yang layak untuk dijadikan sebagai ahlu syura yang kamu mintai syura dari mereka barakallahu fikum. Yang pertama adalah ahlu din. Orangnya taat dan perkara agama, saleh, bertakwa dia. Itu harus. Ini meliputi terkait akidahnya baik, manhajnya lurus, agamanya baik, orang yang bertakwa, orang yang saleh. Yang kedua adalah ahlul khibrah. Dibacakan dengan ahlul khibrah. Orang yang memang pakar dalam bidang itu. Gitu Ahlinya, bidangnya, kompetensinya minal ahlu khibrah. Ya tergantung apa, apa yang ingin kamu syawarakan. Maka cari orang-orang yang seperti ini keadaannya. Orang yang akidahnya bagus, manhajnya bagus, orang yang soleh, orang yang bertakwa, dan pakar dalam bidangnya, ahli dalam bidang ini. Ahlu khibrah. Yang ketiga, ahlu amanah. Ini penting ya. Kenapa dikatakan terkait dengan masalah pribadinya itu? Ini pribadi antum, privasinya antum ini. Kamu mau nyampaikan kepada orang lain, mau kamu tuangkan sama orang lain, mau kamu share kepada orang lain. Ahlul amanah, yang pegang amanah. Kalau enggak, bubar, ambiar, ya. Ahlul amanah. Dan yang enggak kalah penting adalah ahlul nushi. Jadi katakan nasihul amin, amin nasih yang betul-betul dikenal menasihati orang lain. Yang, namanya nasih, yang menasihati adalah orang yang tipikalnya seneng seneng kebaikan bagi orang lain. Itu banyak mana nasihat. Iradatul khair lil mansuhilahu. Meng -meng menginginkan, mendambakan kebaikan untuk orang yang dinasihati. Cari yang seperti ini. Antum cari an-nasih Orang yang betul-betul dikenal, ma'ruf sifatnya, perangainya, senang kebaikan bagi yang lain. Mengharapkan kebaikan bagi yang lain. Nasib. Ada muhim judan. Nanti antum akan uh, dia kasih masukan di khair. Tan sohuka yurusdin wa khair. Dia akan ngasih kamu arahan, bimbingan, nasihat, terbimbing baik untuk antum. Dalam ya? Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan terkait dengan pembahasan sekian ya, kan? Yasta'inu bi ra'yi ahli al-khibrati minan nasihina ala ma yuriduhu. Dia meminta bantuan dengan pandangan-pandangan ahlul khibrah, orang-orang yang memang pakarnya, bidangnya, skillnya, kompetensinya di bidang itu. Minan nasihin dari kalangan orang-orang yang nasih. Jangan sembarang orang. Yang nasih alama yuridu untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Dia kepingin eh, sharing dengan orang dalam bab dunia A. Panggil orang-orang tadi yang soleh, yang bertakwa, yang masya Allah, amin, nasih dalam bab ini. Oke, pada itu. Bab dunia ini anak gini gini gini gini. Oke, rakyat. Bagaimana bagaimana, itu? Maka dia akan menerangkan dia pakarnya, dia bidangnya, dia ahlinya. Dia bicara dengan ilmiah, dengan data. Nggak sembarang orang. Dan dia orang yang soleh, orang yang bertakwa, dan amanah, dan nasih. Nggak bakal nipu antum. Nggak bakal malah antum. Dia pasti akan mengarahkan antum kepada yang terbaik bagi antum. Dia seorang nasih. itu. Ini begini, ini begini. Dan dengan ilmu syawara, tadinya antum mungkin tahu bahirnya saja permukaan. Ketika mengajak orang lain yang pakarnya musyawarah, dia akan sifat bagi antum perkara batinya. Awalnya itu permukaan dibuka ini loh pak, ini loh pak terbuka terbuka sampai jauh ke arah sana. Itu manfaatnya syuro. Ingat ya, ini orang-orangnya. Jangan sampai barakallahu fikum antum mengajak musyawarah al-ghasyasyin. Tukang penipu. Al-ghash Hati-hati. Jangan pula mengajak musyawarah para makirin, orang-orang yang ahli makar. Ini akan merusak itu sendiri. Atau al-muharris, provokator yang suka mengadu domba atau dibahasakan syab. Syab dan bukan orang yang berpengalaman, masih muda, masih hijau dalam perkara ini. Jangan. Jangan pula mengajak musyawarah orang-orang menyimpang dengan ah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Jangan. Kenapa bid'ahnya, pemahaman bid'ahnya akan membuat kamu akan menyimpang ke arah sana. Dia punya misi menempatkan racun pemahaman bid'ahnya barulah itu. Jangan. Baik, sehingga tidak semua orang layak dijadikan mustasyar. Tahu saya yang diminta musyawarah. Tidak semua orang ya Jangan memandang semata-mata tua, bukan jaminan. Bukan semata-mata orang yang pada bicara, bukan jaminan. Bukan semata-mata orang yang apa gitu, bukan jaminan. Jangan pandang bohirnya, jangan pandang luarnya, pandang dalamnya. Siapa orang ini? Kesolehannya bagaimana? Takwanya bagaimana? Akidahnya bagaimana? Bagaimana manhajiahnya? Zain, masya Allah, aman kamu dari kemungkinan disesatkan dalam dalam pemahaman pemahaman yang ada. Bagaimana dia pengalaman dia, bagaimana skillnya dia, bagaimana uh, bidangnya dia. Ini ahlinya. Tambahkan dia amanah dan nasih. Nasih. Maka antum akan mendapatkan hasil syura yang zen. itu. Selebihnya tawakal kepada Allah, laksanakan apa yang diarahkan, kamu bismillah tawakal kepada Allah fa idza azamta tawakal ala Allah. Kalau sudah berazam maka tawakal kepada Allah Jalla wa ala barakallahu fikum. Dipahami nggih? Sehingga pilah dan pilih. Barakallahu fikum. Terus ya. Eh, sedikit tambahan terkait dengan al-mustasyar. Barakallahu fikum. Eh, terkait dengan orang yang diminta musyawarah, ya azakumullah. Ada satu poin penting yang mungkin perlu saya tambahkan di sini Asyura ghairu mulzimah. Asyura ghairu mulzimah. Yang namanya musyawarah itu nggak mengilzam. nggak mengikat. Barakallahu fikum. Ini penting adab etika bagi al-mustasyar. Antum itu posisinya dimintai pendapat, dimintai saran, ada orang datang curhat kepada Anda. Sharing kepada Anda. Pengen tahu bagaimana pandangan-pandangan Anda. Maka hak orang ini untuk menyerap pandangan Anda, mengolah pandangan Anda, mungkin menerapkan pandangan Anda, mungkin dia pandang ada yang lebih baik lagi selain pandangan Anda. Paham tuh? Sehingga, wahai para mustasyar, yang namanya asyura ghairu mulzimah. Enggak mengikat. Antum nah, penting gitu. Jangan tuh ngasih pandangan. Sebaik mungkin kamu sebagai mustasyar ngasih yang terbaik untuk orang tadi. Wa idza kafan fansahu. Saudara kamu minta nasihat, kamu kasih kasih nasihat. Yang terbaik, yang paling bagus, yang ada di benak kamu, pikiran kamu yang terbaik ini, ini, ini, ini. Monggo, gini, atau gini, atau gini, atau begini. Silakan. Selesai, halas, indah. Se selanjutnya terserah orang tadi. Gak boleh mengilzam. Ini ya, yang ini. Awas kalau ini. Wah, anda ini salah. Salah posisi, anda yang mustasyar atau wali lamar. Lah, Paham Jangan marah-marah ngamuk-ngamuk. Lah iya, sudah tak masih tahu. Ah, kemarin datang kepada saya gini gini gini gini gini. Tak kata gini gini gini gini. Ternyata gana gana gana. Nah, kalau minta musyawarah ya ambil. Oh enggak. Itu haknya dia. Kita ya? Ini yang perlu diperhatikan para dikecualikan kalau mustasyarnya siapa? Waliul amr. Maka tajibu ta'atu wajib kamu taati. Namanya regulasi pemerintah. Ya wis, babnya lain ya kan. kalau personal seperti ini, itu baru Terima kasih banyak. Anda meluangkan waktu, berbaik hati, menyampaikan ide Anda, bimbingan Anda, arahan Anda. Jazakumullah khair. Ikhlaskan niat, ma'jur insyaAllah. Selebihnya terserah orang yang minta syuro tadi. Dilaksanakan alhamdulillah dan juga ada masalah. Antum hanya sekedar menunaikan haknya kaum muslimin. Uh, An-nushu limanistan sahak. Barakallahu. Paham Ini penting dipegangi para mustasyarin yang mustasyar, mustasyar barakallahu. Ini yang pertama ya, Yang kedua <coughs> Kedua dari apa ini ya, bentuk musyawarah. Tadi kan pribadi masing-masing kita ya. Yang berikutnya adalah musyawarah yang berkaitan dengan masalah banyak pihak. Musyawarah terkait dengan bab-bab yang melibatkan banyak pihak. Komunitas, masyarakat, apalagi bangsa dan negara. Nah, ini lebih ditekankan lagi para fikum yang sifatnya pribadi saja sangat tekankan sekali apalagi yang melibatkan banyak orang terkait dengan sebuah komunitas, dalam sebuah dakwah, sebuah tarbiyah, apa yang terkait dengan kemasyarakatan, melibatkan, melibatkan perkara keumatan, apalagi yang terkait dengan masalah kebangsaan dan, dan kenegaraan. Ini eh, yang lebih umum dalam pembahasan musyawarah. Barakallahu Hal yang cukup penting di sini, Ikhwan, yang mungkin saya sampaikan sebelum maghrib, uh, terkait dengan masalah hukum syura. Hukum syura. Uh, hukum syura yakhtalif bikhtilafil ahwal wal umur. Yang namanya hukum bermusyawarah tergantung kondisi, keadaan dan apa yang yang, yang dibicarakan. Barakallahu Eh, dalam perkara-perkara yang besar, ya dalam perkara-perkara yang sangat besar, umur kubro, ammah, perkara besar, masalah keumatan, ini wajib, Wajib dimusyawarahkan. Barakallahu Yang kedua adalah ketika pemerintah waliul amr yang mengadakan syura, maka wajib dipenuhi. Membab taat walil amr barakallahu fikum. Tapi terkadang ada syura perkara muhimmah tapi perkaranya nggak eh, nggak nggak besar banget. Maka dianjurkan sangat untuk bermusyawarah maka ala, hasabil hal, ala hasabil hal, barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi adalah ya ikhwan terkait dengan syura tipe yang kedua ini adalah uh, ahlu syura orang-orang yang diajak ikut dalam bermusyawarah juga ala hasabil hal wal maqam terkadang kondisi dan makom. Apa yang dibicarakan? Terkadang musyawarah itu berdua, kadang bertiga, kadang berempat, kadang berlima. Artinya unas muhaddadin maksusin muhaddadin maksusin. Orang tertentu yang dipandang itu yang paling berkompeten. Zen. Terkadang musyawarah itu melibatkan cukup banyak pihak. Nah, tergantung masalah yang dikaji itu apa, bagaimana kondisinya, bagaimana makamnya. Melibatkan banyak orang. Ada yang dikatakan ala hasabil hal. Untuk ahlul syura sendiri sama dengan pembahasan sebelumnya eh, pada mustasyar yang personal jika itu di, diberlaku pada musyawarah komunitas atau kemasyarakatan sehingga dipanggil ahlu syura yang betul-betul orangnya baik, soleh, yang bertakwa, uh, eh, ahlu khibrah yang berkenan bidangnya, orang yang amanah, orang yang menasihati. Ini semuanya jelas. Sehingga yang masuk dalam kategori ahlu syura adalah orang tertentu yang memang bidangnya, yang memang kompetensinya, yang memang ahlinya. Mereka semua adalah orang yang mutamanin, yang amanah, orang yang nasihin, yang menasihati, orang yang ma'ruf dengan kebaikan dan kesalehannya. Barakallahu itu sehingga menghasilkan sesuatu yang terbaik dari semua yang baik. Sebab ide dan pandangan keluarnya dari orang-orang yang baik dan yang terbaik barakallahu. Dipahami gitu? Sehingga nggak semua orang. Bagi mereka yang diajak bermusyawarah, kerahkan semua kemampuan Anda. Namanya betul judul istihad. Semua yang antum mampu, yang antum bisa, memberikan yang terbaik, pandangan yang terbaik dalam musyawarah itu. Yang berikutnya lagi adalah kalau musyawarah dalam poin yang kedua ini eh, keputusan itu dengan musyawarah. Ya enggak enggak enggak dengan cara voting, tapi diambil mana yang paling benar, yang mendekati kebenaran, mana yang paling maslahat, yang terbaik untuk masalah ini, bab ini, tempat ini, kondisi ini, makom ini. Masing-masing makom beda pembahasan. Yang paling aslah, yang paling anfa, yang paling adil. Jadi bukan dengan cara voting, tapi dengan cara dibicarakan secara ilmiah mana yang paling maslahat dari semua pandangan yang ada untuk tempat ini, bab ini, masalah ini dan orang-orang yang bicara ini. Yang diajak yang musyawarah jangan sombong, jangan takabur, yang enggak dilibatkan dalam musyawarah jangan baper. Babnya adalah untuk kebaikan bersama. Barakallahu fikum. Domar bi eh, cukup sebentar sekian dan mungkin bagaimana akan teruskan kembali beberapa yang penting yang tambahkan dalam pembahasan insyaallah taala. Sebenarnya cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu